baru ketok pintu tak tak, Rasul langsung langsung mengatakan ada turkul Fatimah ini adalah ketokannya Fa Fatimah ibu eh, ketokannya bisa membedakan Rasul sangin apa sangin kenal sama anak ini ndak ibunya kerja pagi bapaknya kerja pagi pulangnya malam pulang ke rumah langsung tidur tidak anaknya tidak tahu sholat atau tidak mainnya sama siapa, bergaulnya sama siapa. Gedenya ngelawan syukurin. Gak dijaga anaknya. Datang, coba lihat, lihat orang tua yang baik ini sifatnya Nabi. Sina Fatimah masuk guna mengucapkan sah salam. Pemudi-pemuda siara masuk. Selamat pagi bu. Aduh. Sina Fatimah masuk. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum wahai ayahku. Setelah itu ngucapin salam, dicium tangannya. Baru pemuda-pemudi yang benar. Anak yang benar ini. Orang tuanya Rasul nggak mau kalah. Setelah dicium, Rasul kecup. Kening daripada Sehingga Fatimah. Nah kita ini ibu berapa kali kecup ininya. Seumur itu tidak pernah. Untuk bilang eh, min,